perilaku niku sebagai umul kitab napa Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholat malam lam yakro di fatihatil kita. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala di bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku kalian Nabi dijawab napa al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ya, ini geleng-geleng tenang nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafat-lafat sing menjadi pakem ya, di rumah lafat-lafat yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafat-lafat yang jadi pakem pun jadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental harus menjadi karakter menjadi novel mukhul jasad ya menjadi insijam bil qalbi menyatu dengan hati. Misalnya ngeten nggih. Ya. Kalau ainul yakin hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. kalau nu berkali-kali diintikani bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-gurunya guru kan sering mau Fatihah seratus kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. ini kalau terangkan. Ya kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa nggih tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa so? Intinya kaji Nabi nah hadis kutsi Allah dawuh kosam tu sholat baini wa baina abdi nisfain sebagai riwayat nisfen. nisfun li wa nisfun lil abdi fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin ketika ia kana kudu wa ia kana stain Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia apa? minta Okay. perlu kalau akan tentang beriki bahwa ya kalau bolak balik matur ya ketika kita mau misalnya alhamdulillahi rabbil alamin bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang ngaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakam dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian ya hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan faida qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan sing berbau nopo sir. Ini penting kula aturaken sehingga roh roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Buatan kami tumbuh, tapi alhamdulillah, amun salah paham. Kalau bolak-balik matur, dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balago. Cara ilmu balago niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balago, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau muci tenan muji nganti sepi. Sepi kok. Tiga Mustafa menunggu aku hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling sepira, paling YouTube. Aduh raja tiga no. Nah, <laughs> umpama mau hormat nganti nganti nopo? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnatkan lil mutakalim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabah tuwoha atau hamitung. Tapi semuanya dengan bentuk pakem itu kalam khobar kalam sudah menjadi kalam khobar ya alhamdulillah subhanallah walhamdulillah lillah Kenapa demikian? Karena kalau hamid wah saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti hmm. Jadi kalau dalam rata balago itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan itu beda sekali. Kalau saya menghormati sultan artinya saya pribadi menghormati sultan, gue wong Atau kue menghormati sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah. Kulo buatan republikan, buatan sultan niki maksud kulo niki bahasa. Apa contohnya ganti SBY skala Prabowo. Ini kalau balen balen. Ini pun sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. kalau ada jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan pun Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini hadis diskusi, Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba Hambaku mulia. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu ya, ilmu luhut, luhut, kata Itu kenapa tidak hamid tuwoha? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji muji nganti sepi sepi. Nah, misalnya aku di duit tak juta. Terus aku muni aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau nopo? tak juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima nopo? DPR. Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya saya mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Wis. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Wis. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. <laughs> Mereka wiridan model kayak gue senang itu itu jangan anania ya, ini sekolah kulo. <laughs> Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duit, lagi di rezeki, kami itu wah, Nah, nah, lagi radio apa? Rezeki. <laughs> Sehingga Alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Malikamidin, Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya sing dimaksud wa ma qadaru wa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis. Tadi Nabi Hamidullah atau sabtah itu, buat semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafat-lafat istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepuro Gusti. Angger muni nyuwun sepuro mesti kepentingane khazun nasi nang di sepuro nang di swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? <laughs> Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar pitu. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Loh, surat apa ya? orang no bakat menusuk belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata tentang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang lebih neraka. Wes entek ngamen dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Ya, saya malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya <laughs> neraka muji wiridan. saya pangeran malaikat kowe tahu roh tahu lagu sing neraka sik muji terus. Ya terus Gusti kula ge jaga. <laughs> Oh neraka kok muji terus. <laughs> Eh, terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Lalu tak lupa neraka itu muji aku. Lalu aku hubungannya neraka ibu gula. Hubungannya gula ibu jinan dia muji. Saya kalau neraka dia buat, bukan nanti apa? Kulo lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan kulo. Mbok malaikat Jibril ngadani aku, hak aku min ahli neraka. bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan dua tambah dua itu empat. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan dua tambah dua apa? Empat. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah asomat, Allah al Saya dapat surga bandar ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takok, kok. kowe amen nyembah aku, amen nguji aku piye? roh kok. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya Gusti kalau nen roh kok mek muji? Ada hubungan. Nah jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem itu bahwa Cara bahasa balago jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Kudur. Nah makam kudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena kudur. wa iya kan kula namung nyembah jenengan, namung culon tulung teng jenengan. Mari perkara, anggis bakat kawula mari perkara. Nyuwun tulung. Eh wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. <laughs> Nyuwun tulung Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Anggis agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Bulan. <laughs> Ora ada ajane Fatihah dibari Malik Yaumiddin. Orang gagas nyuwun tuh. Wong iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsi riwang sepi. Sepi. Sebab itu diterangno inti al mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu al mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa? Alaihim. Oke pokoknya dalane tiang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiang sing jenengan paringi apa? nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama kodok kodok ini gue eling nih mana gue bolak balik matur kulo sering memiliki ahad senin jumat jumat itu kulo mulang teng sarang jam walu ngantes jam sebelas karena gantikan dua minggu ke depan kulo beten pulang kulo kok bolak balik matur kulo berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji kulo ngomong haji itu hebat karena ibadah sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados sekolah ini misalnya ditegir jeng kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditegir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditegir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia. Karena kuat haji wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Wong perasaan kula niku umpama mau kulo kaji, ambek kaji mulia kulo. Karena apa kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alam al-Quran alama. Selagi kita masih ta'alam al-Quran alama, ya kita menjadi khair, khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Faham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digredaki Allah. Dalane tiang sing jenengan ini Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng widuan, nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya? sing seneng pengaruh nikmat ya orang, sing nyucupi, orang, sing gilo, seneng omongan didang mau mau enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusakan siratal tadi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wah pantangan wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangan wong takwa ya mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak Nah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kalau kue kaji ping 100 ya, apa ya anggere iso syukur orang ngelem suwargo. Paham ya? Kayak jadi gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zino hadisnya seringan. Wong mateni wong hadisnya seringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur nama walam syukur ala bala iwalatu proban iya. siwa wal yakhruj min tahti ardi wa sama sing ra syukur be nikmatku. Ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Iya. Kok sama kon sama Terus kok tiga rugen barang ditampung di ra oleh nek Ancaman pada zina tidak se ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jono ya istisna ilaman tabah. Waladina nama Allah ilahan akhor wala nuna nafsal lati Allah illa bil haqi wala yasmi Sampai wa ma'al dalika yalqa asaman terus yudu wa yaqtu dimanan terus sampai isi orang ilaman. Dosane zina mateni wong. Iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. pokoke hukumnya pengiran bagus. Waling kafar tu mina ada di nopo. Lasa itu orang no tak ibadat, orang no laman tabe orang. Bang tuh, gue udah syukur di pertolongan ngono. <laughs> Alhamdulillah. Gue <laughs> oh, pakem. <laughs> Cocok rasa cocok kudu nopo? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakartum la dan aku. Walau kafar tu min azabillah sudah tidak ada istisna ilah ilah tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kulo nu saking kepingin yang latih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip sampai kula sering wong akeh di rumah niki. Ibu tetap sering tengkos kosan diri. Kulo sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucup santri, disalami template dihormati. Saya melatih diri. Bom aku urip dewa ini sesyukur syukur. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, nah, nah, nah. Itu harus kita latih. Kalau tidak kita akan terjebak syukur bersyarat. Hmm, bukan pengiran si <laughs> bersyarat. <laughs> syukur nopo bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. ini bersyarat setelah pemilu legis, latih. Hmm, bukan pengiran harus pakem, merawat nopo ber, bersyarat. Jika terus kulon saat ini kulon kandani. Anak kulon saya kelas tiga SD kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang Gak senang bapak semua. Itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah wis sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan tuh nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara. tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho enggak? Kalau nunggu rosok teng suarga kita niki pas mulang pas senang pengiran Bukan apa memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada tentang hikam mungkin lau asyraka laka nuru laro ayat al akhirata akroba ilaika min antar tahalik min antar tahila ilaika Lau asroko laka nurul basiro, andekan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro aital akhirota akroba ilaika min antar takhilan apa? Ilaika. Lau po akhirat bu paran. saikil lah ibu. Terus akhirat. Terus diterang nabe satu hikam. Inti daripada suwargo itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kue saiki kuat nopo suktu Allah? Apa kue saiki gak kuat misalnya nomor ridho? Umpama kue wis yakin sing paling penting ridho Allah, yang paling nggak mungkin dari suktu. Allah. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena Lha apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengennya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus saya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai markai ini. Wong nggak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun ini makhluk e pengiran tenan. tapi tak puja sana kayak pengiran, omongane pen. Pak, lah kok pintu? sing biasa ora ding, ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo ini ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nepak. Ini biar kulo mbok piye kusenan wiridan sewu cek PD kulo salah kelas men. Oh, dene kakean kulo. Tak wiridan mek pengiran kulo aku kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini sih kulon buah pak, nak berikan kulon tuh buah. Eh, ya. <laughs> Langsung ya la haula wala kuada illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. gerulama orang ora wali, gue serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertua nyopo. lo itu pangeran kok didol mertuane. Wah, <laughs> oh, alhamdulillah hukum pak kemarin saya buat kontrak mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecet. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa pen? Lah soal apa mbek madun jen pangeran ngongkon wong api-api soal sakit itu uang banyak pengiran ngomong sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya nabi sebab itu nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayat billahi wal yaumil akhir valyukrim value valyukrim doy semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya ayat billahi wal tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa yang tongkol di hati ini? uang Kuwi PK, PKI, ya, namun ngeten ini kontrak jenis sosi, iya. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. yang ini bila walim. Gue juga harus, aku mulang gue orang krono memang tuh kiai, mereka perintah pengeran. Nah, Ungkap kontrak saya dengan Allah memang gitu, wong alim, gue sudah mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak balik gue. Aku ini ulama, serah nak Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi tanu tanu. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngintikan mangkana ayuk minu billahi wal yamil akhir. Fal krim jarohu fal krim doi. Fal yakul khairan awliyat Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayuk minu billahi wal yamil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik uang tabar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat. Bahkan kesaksiannya yang disebut nama syahidah wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basiro. Laro tal'a sirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai <laughs> dari ini. Gue rasa bayang dong, wah gue makam dulu, gak dur dulu, namanya gak ya kudunya ngono, kudunya. Lalu dari Nabi Atakwa Huna, wa siru ila sodri salah tanah mah. Ya Atakwa apa? Nah, Atakwa Huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian ilah wah, wa ilah, billah tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Sale senenge ngenteni tidur, senenge ngenteni sopo orang, ngenteni ini ramah, ngenteni yo itu gampang judes, kuwi senenge ngenteni ra ramah, selen gue, Paham ya? Ana kok kesel seneng ngenteni santri loyal. Wong santri udah serang. Umat ini jembar hormat kiai ini ora janggal. Wong beda politik wis grem. Gue wis biasa. Oh, apa seneng kok repot kakean ta? Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ber ibadah bersaat. <laughs> Jadi pengeran bagi partai politik dan ibadahnya air apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. <laughs> Jadi karena kasar, nggak ulang karena kasar. <laughs> Makanya gak lewat ngaji ini, gak jadi ini menggaya kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau fatihah satu itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehem Pakem, pakem itu sudah diundang undang Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama yang ngamal ya orang rosok, berjasa, Mereka yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya terus merasa utang jasa teman teman mergo nih mas ya songko. Ini penting kula atur. Mergo menusa iku ning donya malah ibut mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kulo sebagai manusa nak dikei duit tiang ki perasaan. Misalnya wong kulo lesu dikei imangan uang ki perasaan. Tapi sak isa-isane wong ngekei mangan, mergo sing dikei rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Lah nek ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku, iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusia mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Tak koyo dakon. Tapi sing duwe sego kan tetap pangeran. Dene iso liwat ning bumi ya bumi ini pangeran. Bahkan dene dewa. eh. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jenis hijab paham tuh. Kok lu delok, apa dur menteri ini apa <laughs> Kenal menteri. Kantot. kantor Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami ya? spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, nah, ya suril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal akhir fal yukrim terus Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedera. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang ngutus ora gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok ini berjasa dia mesti dikakno wae wong. Barang ditikakno kan wae pangeran to. Piro-piro raja raja jasad. Selonang-selonang juga no. Biro-biro mbak pengiran lah jago nopo. Enggak. Lalu kalau berapa balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kue dibodoh nih kiai kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang nopo. Lu mau merana ikhlas keluar wani kiai. Kulo nu nanti ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter no ikhlas. Mau merana ikhlas, lu rawan ini ayo. Semari nyai gampang berkelana ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri. Dari aku duit gak gawe no pondok kudu mulang, gak ada repot. Dukung ikhlas. Kabel nikmat nanging jenengan, jenengan Bagi nikmat kan gampang. Tak pasrah jenengan malah luwih gampang. ada repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepengen swarga, gak ada ngajono proposal barang di swarga. Gak ada repot. Menisan kulo nyembah jenengan karena jenengan malah enak sih. Malah nyaman kulo. Dadak nglibatno swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contohnya gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kue untuk hidayat krono Allah, iso mulang krono Allah. Lu bareng wis ngekei hadiah kok malah berjalu nyoba, kue kue edan dah edan, waras tawa. <laughs> Paham? Iku podo karo misalnya madun tak kayak duit tak miliar, ya. dia tak kon Bareng wis dagang ya hadiah pulau. Mergo dagang sok sebenarnya. Misal dagang tak kayak duwe, bareng dia dagangnya melaku malah juga. Oh, gento nopo gento. PKI. <laughs> Jadi kita mulai. Jadi ikhlas itu gampang. Kayak fasad lubu ala amalin dua musihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Nenggone amal sing Allah nggak dia Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Ini apa-apaan. Gue iso apal Quran ya dikersakno pengisiran. Gue iso mangan ya dikersakno. Gue iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono Saya saya jalu iyo. Bahlu iyo waras tak. Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulanya dari Singarang hikam, itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah? Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kulo ngamal. Lah ngamal kulo itu tak kayak jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu nggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah swan. Udah ada bakat amil tuh, udah ada. Kok ya kulo kulo bilang kan. <laughs> Malah ada rano wiridan kok. Tanya, udah ada. Langsung la haula wala quwata illa Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Pak ya? Terus orang Allah nih, ini buat dia ya malam. Kok kondang gitu ngekei dia pengiran. lana kesaksian wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti ko imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe ini nak awak ngamal mesti ra adil mergo hadun naf. Kowe ku sapa kok ini awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni awak sengerta no mesti ko imam mesti adil mesti ben bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Nah, mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngame. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil ars. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange nopo? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono dan roh nak berarti terang. Bola-bola Indonesia yang mau Rutin. Rutini. Nah, ya, mulane kan Nabi begitu muji sampai nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo. Jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama, tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum mantah alam al-Quran nopo. Mak nah, kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugas yang nopo? Jadi artinya ini nopo. nah aku apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai yang suka. cerita ditakdir kelar. Tapi nak anggo status sebagai ulama enak ya pas mulang. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama yang suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham. Ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Manta alam al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni badan ini kalau mau surat Quran ini bareng nak cerita Quran gimana mau nak sing buatan gak mau fatihah mengkaji mengenai kalau fat mungkin fatihah ping satu sih. Ya. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampean misalnya sampean naro artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat juz 16. Iya, juz 16 ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat Nabi Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ini populer apa? Pulau populer gue bedak wong mah mati. <laughs> Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya podo larane. Podo napa? Podo larane. <laughs> Ora pe diamal lo, utawa dadi akidah tapi gue bedak nopo. Oh mati. Ya kok ora bener ya. Akhirnya padha apa? Mun gitu 19 mun pagi. Masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.